Maka kita lanjutkan kepada halaman yang keempat. Nasihati li ahli sunnah Qala syekhi Syekh Abu Abdurrahman Al-Muhaddisul Yamani Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah Nasihati li ahli sunnah Nasihatku untuk ahli sunnah An yataba'adu عن أسباب الفرقة والاختلاف فعقيدة أهل السنة واحدة واتجاههم واحد ليس هناك مسوغ للفرقة والاختلاف إلا الجهل والبغي والشيطان وفي صحيح مسلم إن الشيطان qad aisa eh, aisa an eh, an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrisi bainahum Nasihat yang pertama dari nasihat Syekh bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah hendaknya ahli sunnah menjauhkan diri dari segala macam sebab yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sebab apapun. Dan ini juga pernah disampaikan kepada kita nasihat langsung Syarabi bin Hadi al marhali tatkala terjadi pertemuan orang-orang yang bersama para itu aja lebih enak. Para ustaz yang waktu itu satu rombongan dengan Ustaz Lukman, Ustaz Usama, Ustaz Tayyip dan yang lainnya. Dan juga rombongan Asadidah yang bersama dengan Ustaz Tasulu yang bersama dengan Gerenjeng di antaranya Ustaz Saifuddin Sufi Ustaz Naim waktu itu yang satu rombongan Anan Bahanan di antaranya Ketemu satu majelis Bukan nggak nggak berarti nggak pernah ketemu Ketemu satu majelis Di majelisnya Syarabi Di antara dari nasihat Syarabi Adalah Utruku asbabal ikhtilaf tinggalkan oleh kalian sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan. Nah, yang paling diangkat dan menonjol waktu itu adalah SDIT yang sampai sekarang berjalan. Nah, ternyata ini terus berlangsung terus berlangsung katalan, ya, sehingga kondisinya kayaknya mentah. Apa yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi al Lihat apa kata Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wa'idi. Hendaknya ahli sunnah menjauhkan diri dari sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan. Maka akidah ahli sunnah itu satu. Tujuan mereka satu. Yaitu ridha Allah al-jannah. Tidak ada di sana sesuatu yang memperkenankan untuk adanya suatu perpecahan untuk adanya suatu perselisihan kecuali beberapa hal ini ya yang akan membawa menggiring dan mengizinkan untuk terjadinya perpecahan untuk terjadinya perselisihan hal yang pertama adalah al-jahlu kebodohan Hal yang kedua adalah al-baghi. Wallahu alam salah satunya atau dua-duanya yang jelas dua-duanya masuk al-baghi bisa dimaksudkan al-zulmu kedzaliman. Yang kedua al-isyan, kedurhakaan. Dua hal ini juga pendorong yang kuat untuk terjadinya al-furqah dan al-ikhtilaf perpecahan dan e, perselisihan. Yang ketiganya adalah syaitan. setan Naam, ikhwan fiddin. Arsyadani Allah wa iyyakum. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya setan itu sungguh benar-benar kon aisa putus asa an ya'budahul musallun ya fil e, fi jaziratil arab untuk membuat manusia yang ada di jazirah arab orang-orang yang mendirikan sholat beribadah kepadanya. Sudah putus asa. tidak mungkin orang-orang yang sholat ini atau kemungkinannya amat sangat kecil mereka itu akan menyembahnya atau beribadah kepadanya. Ya, karena telah tertanam di jazirul Arab atau tauhid telah tertanamkan pada mereka al-ubudiyah Beda dengan sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Namun syaitan tidak putus asa untuk senantiasa menyesatkan anak-anak Adam yaitu cara yang dipakai olehnya adalah fitahrishi bainahum yaitu syaitan mengadakan at-tahrish menggerakkan yang satu atas yang lain untuk senantiasa itu melakukan kejelekan. Kalau mau bahasa ringkas, memberikan hasutan-hasutan. Ini dihasut supaya ribut sama sana. Sana dihasut supaya ribut sama sini. Terus dengan adanya keributan-keributan akan menimbulkan kelompok-kelompok, golongan-golongan, perpecahan-perpecahan, sektor-sektor, dan perbedaan, perselisihan-perselisihan. Kalau seseorang sudah masuk dalam lingkup al-furqa wal ikhtilaf biasanya sudah menurun atau amat sangat menurun untuk memperhatikan yang namanya tohe, yang namanya sunnah, yang namanya ibadah. Terfokus perhatiannya bagaimana menjatuhkan lawannya. Nah, ya, terkadang dengan gadi sudah masuk dalam perkara yang haram. Nah ya, dengan perkara yang dolim, yang tadinya berilmu jadi jahil, bodoh. Ya. Nah inilah tiga sebab yang akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, yaitu kebodohan, al-baghyu, kedoliman dan kemaksiatan, serta setan, Sehingga kita harus menjauhkan diri Hmm. dari tiga perkara sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi an yataba'adu hendaklah menjauh sejauh-jauhnya ya terhadap perkara yang akan menggiring kepada perselisihan dan kebodohan ini satu hal yang jelek Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menunjukkan jeleknya kebodohan itu cukup menunjukkan bahwasannya bodoh itu jelek ya seseorang tidak suka dengan penyebutan bodoh tapi sebaliknya orang bodoh pun senang untuk disebut dengan sebutan alim Cukup dengan itu kata beliau menunjukkan mulianya ilmu. Mulianya orang yang berilmu. Cukup dengan itu saja. Sampai jual orang-orang bodoh senang kalau dikatakan Masya Allah antum ulama Masya Allah kalian ini ya profesor doktor dan sebagainya senang gitu loh walaupun itu tidak ada pada dirinya sama sekali namun senang itu menunjukkan ilmu itu masya Allah. Ya. Syekh Alimul Kabir masya Allah senang. Padahal dia ya, sama sekali tidak ada ilmu. Ya. Sehingga pada juhal orang-orang tabrak untuk menghilangkan kebodohannya di antara mereka saling manggil syekh. Ya syekh, masya Allah. Ya. Nah, huruf hijaiyah belum hafal sudah dipanggil syekh. Nah, sudah ikut surut sini, sudah ini, sudah sebagainya. Naam ikhwan fiddin, hadani Allah wa yakum. Hilangkan kebodohan bitalum wa bisual dengan belajar dan bertanya. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bertanya. Semangatlah belajar. Sehingga orang itu senantiasa dinasihati oleh para ulama, ta'allamu ta'allamu ta'allamu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian, belajarlah kalian. Supaya kalian itu bersatu. Supaya kalian itu tidak terbelah-belah. Lihat para ulama kalangan salafun saleh. Jika ada perselisihan, segera selesai masalahnya. Padahal masalahnya mencuat sangat tinggi. Tapi dengan ilmu langsung selesai. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ansor mengusulkan dari kalangan Khadraj radhiyallahu anhu pimpinan kami ini. Nah, dari Bani Aus gak kalah juga pimpinan ini. Dari Muhajirin juga ini. Nah, nanti kalau diteruskan bakalan terjadi keributan. Maka Abu Bakar tampil ngasih satu ilmu saja langsung redah. Ya, satu ilmu saja langsung reda itu perselisihan. Ya, hilang yang namanya kebodohan, muncul orang-orang yang berilmu baru dengan satu hadis langsung reda. Sampai itu Rasulullah SAW berkata, al aimmatu min Quraisy. Aku mendengar Rasulullah bersabda kata Abu Bakar, pimpinan-pimpinan tertinggi itu dari Quraisy. Langsung sami wa atau Ya para sahabat. Hilang kebodohannya. Tidak saling mengangkat orang-orang dari kalangan mereka. Dari Aus, Khosroj maupun Muhajirin. Langsung sepakat tidak ada hilang. yang menyampaikan ilmu lah yang tertunjuk. Abu Bakar Siddiq radhiallahu ya, sebagai pengganti Rasulullah dan isyarat-isyarat sebelumnya memang banyak seperti ketika Rasulullah sakit Abu Bakar yang dijadikan sebagai pengganti mengimami para sahabat ketika hijrah yang dipilih juga Abu Bakar untuk mendampingi beliau nah, diajak musyawarah banyak perkara ya tidak malah lagi gelar dia sidik itu pun sudah sudah cukup dan seterusnya nah, sebabnya dia tidak jahil alim Jauhi kebodohan. Terus belajar. Ya. Pelajari kalau Allah wa kalau Rasul al salat dan soleh. Dan penyelesaian masalah jika terjadi. Farudu ilallah wa Rasul. Ya. Kemudian kepada ulil amri. Para ulama Selanjutnya yang juga harus dijauhi adalah al-baghi. Kedaliman dan kemaksiatan. Kemudian yang harus dijauhi adalah syaitan. Dengan cara melakukan ketaatan. Ya, dua hal itu cukup dengan ketaatan. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menimbulkan suatu faedah. Faedahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-66 sampai 70. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita Wa idzal atainahum ajran 'azima wa hadainahum siratan mustaqima. Ini faedah yang sangat besar tatkala seseorang itu fa'alu ma yu'adun melakukan melaksanakan apa yang Allah SWT ajarkan pada mereka. Yang Allah ajarkan fi'lul awamir wajtinabun nawahi dan ditekankan di situ oleh para ulama ahli tafsir ya dalam perbuatan-perbuatan melaksanakan al-awamir wan nawahi tadi untuk ditinggalkan bila ilmi dengan ilmu maka faedah yang pertama kata Allah SWT khairul lahum kebaikan untuk mereka kebaikan di sini Kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Kalau dia mendapatkan ilmu dengan dia melaksanakan pelajaran-pelajaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan al ilmu nabi. Jika berubah harta, maka dia mendapatkan harta yang berbarokah. Jika dia mendapatkan wanita, maka dia dapatkan wanita yang soleh. Jika dia mendapatkan anak, maka dia mendapatkan anak yang soleh. Itu di dunia dan di akhirat. Jika mendapatkan kawan, kawan-kawan yang baik. Ya. Kalau mereka itu melaksanakan apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Ya. Juga selanjutnya yang kedua wa asyadda tatbita. Allah kuatkan dia. Allah berikan padanya as di dunia wal akhirah. kalau macam fitnah-fitnah datang, tegar dia. Tetap di jalan Allah. Tetap di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Begitu musibah-musibah datang, bisa sobar wahtasab, Naik menjadi ridha, naik menjadi syukur. Ya, di dunia. Itu hasil dari walau annahum ya fa'alu ma yu'adhu. Kalau mereka melaksanakan apa yang Allah ajarkan pada mereka. Kemudian terus kata beliau mendapatkan asabat keteguhan hati. Kapan? ketika sakaratul maut. Inna fil mauti la sakarat. Dapatkan keteguhan itu. Kemudian mendapatkan at ketiga ketika fitnatul khabar. Masya Allah. Ya, bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Kemudian sahabat jika dia mengalami di masa-masa hari akhir akhir-akhir zaman. Sehingga ujung-ujungnya dia mendapatkan as-sa'id kebahagiaan di akhirat. Nah, kapan? Lau annahum fa'alu ma yu'adu nabihi? Kemudian yang ketiga, ya, wa idzal la'atainahum ajran 'azima. Kalau begitu akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar yaitu al-jannah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kenikmatan yang tidak pernah dengar oleh telinga dan juga apa yang dibayangkan dari perkara yang ternikmat oleh akal pikiran manusia dan hatinya kurang atau amat sangat kurang. Nah, demikian. Kemudian terakhir Kata Allah SWT yang keempat, ya, walahadainahum syiratam mustaqimah. Kalau begitu, mereka akan kami berikan pada mereka jalan yang lurus. jadi yaitu jalan para nabi, para rasul, <clears throat> as-siddiqin wa syuhada wa salihin. Demikianlah ikhwan hadani Allah iyyakum Begitu pula syaitan dalam perkara at-tahrish. Ya. Hasutan-hasutannya jauhi, hindari. Laksanakan apa yang semalam kita baca, apa? Al-muslimu ahlul muslim. Itu didahulukan. Ketika hasutan-hasutan datang dari syaitanul ins maupun syaitanul jin. Dahulukan apa yang semalam bagian dari khilil muslimin ad-dinun nasihah di antaranya kemarin adalah al-muslimu akhul muslim. Ya, la yaghdibuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakhiruhu wa la yadlimuhu dan seterusnya. Kemudian Syekh bil melanjutkan setelah kita disuruh menjauhi al-furqa wal ikhtilaf beliau nyatakan wal khilafu syarrun ya khilaf perpecahan perselisihan syarrun satu hal yang jelek tidak ada badannya kebaikan. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu indama shalla Utsman radhiyallahu anhu bimina bin nas arba'an fastarja'a Abdullah radhiyallahu anhu thumma qala sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين فيا ليت لي ركعتين مقبولتين فقيل له ألا صليت ركعتين قال الخلاف شر روى البخاري بهذا المعنى Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud Imamul Mufassirin Fi ahli sahabat Sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk Imam ahli tafsir Selain siapa? Abdullah bin Abbas Ketika beliau sholat di belakang Utsman ibn Affan radhiallahu anhu di Mina mengimami manusia. Waktu itu Amirul Mukminin Utsman bin Affan serba salah. Nah, menghadapi bibit-bibit pemberontak, menghadapi para juhal yang ada. Kalau dia sholat dua rakaat, mereka mengatakan Utsman bin Affan mengurangi jumlah rakaat sholat. Kalau beliau sholat empat rakaat juga salah. Sunahnya itu dua rakaat. Pokoknya beliau dibikin maju salah mundur salah. Ya, luar biasa cobaan beliau. Ya, fitnah datang terus mengalir. Dan beliau bersabar sampai terbunuhnya beliau. Ya. Inginnya cuma satu. Bagaimana Usman bin Affan ini tidak menjadi Amirul Mukminin. Dan juga selanjutnya bagaimana dia bisa terbunuh. Maka beliau beristihad untuk meredah suasana yang ada. Kalau yang ahlul ilmi, ini insya Allah mereka bisa paham. Lebih enak untuk dikasih keterangan. Tapi yang juhal dan sekian banyak orang ini berat. Nah, akhirnya udah beliau sholat yang seharusnya sholat musafir dua rakaat beliau laksanakan empat rakaat karena kondisi yang semacam itu. Maka Abdullah ibn Mas'ud fastarja ya beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirja itu sering cukup dengan praktek dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu beliau berkata, aku pernah sholat bersama dengan Rasulullah di tempat yang sama ini, di Mina. Ya, beliau sholat dua rakaat. Dan juga aku pernah sholat bersama Abu Bakar. Sama juga dua rakaat. Aku juga pernah sholat bersama dengan Umar bin Khattab. Ya, dalam kondisi demikian juga sholat dua rakaat. Ya, maka semoga sholat dua rakaat yang diterima. Nah, duhai untukku dua rakaat yang diterima. Maka ditanyakan kepada beliau, Tidakkah anda salat dua rakaat? Tahu dari Rasulullah, tahu dari Abu Bakar, tahu dari Umar. Ya. Kenapa anda tetap memilih yang empat rakaat? Ya, tidak dua rakaat sudah kemudian salam, tapi tetap memilih empat rakaat. Dan ini juga bantahan terhadap para musafirin Ya, sholat di belakang orang-orang yang mukim empat rakaat, begitulah itu awal, imam berdiri <laughs> dia salam. Nah, tidak. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dia sholat empat rakaat sebagai orang yang mukim benar, tidak salah. Ya, maka dia wajib taat. Karena imamnya ini benar. Dan amalan para sahabat juga demikian. Mengikuti Imam Mukim. Salatnya empat rakaat. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan musafir salat bersama dengan mukim. Ya, ketika Imam Mukim ini berdiri untuk melanjutkan rakaat yang ketiga dia salam. Kemudian ikut lagi jamaknya. Ya, ini orang-orang kaslan, malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan kebodohannya dia melakukan tindakan tersebut. Kan sunnahnya iya kalau kamu sendirian, iya kalau kamu jadi imam. Ya, tapi kalau kamu jadi makmum tetap mengikuti imam empat rakaat empat Di antaranya adalah amalan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa jawaban beliau? Al khilafu syarrun. Ya, khilaf perbedaan, penyelisihan itu suatu kejelekan. Ya. Jaga yang namanya persatuan. Tinggalkan segala sebab yang menimbulkan furqah wal ikhtilaf. Ya, utruku asbab al khilaf. Nah, wallah alam kenapa orang-orang Grenjam tidak mau meninggalkan asbabul khilaf tersebut. Tetap kokoh dengan sdt nya Dan waktu itu anak bersama dengan mereka dikuatkan pula oleh Zulkarnain Al-Makassari dengan solokan sekian orang mengenal tauhid, sekian orang akan mengenal sunnah. Ribuan loh mereka ini, masa kita bubarkan? Kita nak bubarkan. Cuma kita pindah. Ya. Kita tidak ajarkan materi-materi yang ada padanya kesyirikan. Ya. Kita tinggalkan perkara-perkara yang di situ ditakdir oleh para ulama, pelajaran masalah filsafat, Ya. Walaupun sekedar untuk ujian. Ya. Dan perkara-perkara orang lain. Propaganda-propaganda kemungkaran. Apa yang ada di Bali, Anda baca sendiri itu bukunya. Kok kayak gini? Ya. Makanya ketika rapat kemarin itu, gak lama, kita kan dulunya sih itu ya, ingatkan antum ya. Sudah kita takut saja. Karena kalau kita ikuti jalur ini, sudah kita akan diseret untuk mengikuti segala perkara dan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan syariat yang ada. Afan aja terus terang waktu itu anak bersama dengan mereka. Benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tahu benar. Demikian anak waktu itu tidak bersama dengan para sadida yang mengkritik mereka justru Anda bersama dengan mereka. Ya. Waktu itu, setelah lama anak alhamdulillah doa Anda diterima oleh Allah SWT ketika mengajar kepada antum untuk berdoa ya Allah madini minal haki bi etnik lima kufi. ya dalam syawarif dulu kan pernah kita bab khusus itu ya ya untuk doa memohon kepada Allah agar diberi hidayah perkara-perkara yang manusia berselisih padanya minal hak ya, dengan izin kaya Allah. Nah, sehingga walaupun memang banyak kendala ini dan itu, terkhusus kendalanya itu banyak nyangkut masalah dunia. Nah, sudahlah, insya yang lebih baik. Kapan, wallahu alam. ya, demikian itu terus. Ya, sampai hasilnya kemarin Nana ceritakan santri yang pernah di sini dulu terus pindah ke sana, jasanya kayak gitu. Ilal yaum dia nggak berubah. Ya. Dan ada sekian santri yang anak ketahui dengan ini tiga dan belum berubah. Nah, begitu pula penyesalan anak dan tobat anak kepada Allah SWT semoga sampai kepada ikhwan-ikhwan yang pernah minta izin anak izinkan untuk pindah ke sana anak lihat sekarang ya Allah sedih ya ila dunia akrab minal akhirat kepada dunia lebih dekat daripada kepada akhiratnya dan itu membahayakan agamanya Nah, ikhwan fiddin hadani Allah wa hindari ya. Selesai tinggalkan SDIT, jalan yang ada. Yang menurut Alhamdulillah, enggak silakan pindah. Jangan mengorbankan sekian banyak. Dan terus berkelanjutan sampai nanti. Ya. Nah, sampai untuk pembangunan rela pinjam di bank. Yang dilaksanakan oleh Abu Ahmad. Ya. Demikian. Kepala sekolahnya nggak tahu sekarang masih kepala sekolah atau tidak. Ya. Ustaz Abu Ahmad. Naam. Nah, ya, pernah belajar cukup dalam di Pakistan. Warawa Muslimun fi sahihih. An bin Mas'ud, lihat sampai perkara ini tadi siapa? Amtul bin Mas'ud. Ya. Dalam rangka menjaga al-ukhuwah. Ya. Dalam rangka ta'ah terhadap ulatul umur. dia tidak menyelisihi apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Warawa Muslimun fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqul la takhtalifu fatah talifa qulubukum liyaliyani minkum ulul alhami wan nuha summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum Nah, ini perkara-perkara yang akan menimbulkan persatuan. Jika ditinggalkan, akan menimbulkan al-furqa wal ikhtilaf. Di dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud semoga Allah SWT meridainya adalah Rasulullah SAW beliau memegang bau-bau kami di dalam sholat. Nah, kudanya pegang, diluruskan. Nah, Demikian. Dan beliau mengatakan, La tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Jangan kalian itu tidak lurus dan tidak rapat. Ya, sop-sop kalian luruskan dan rapatkan. Bau lurus dengan bau. Nah, sampai pada tingkat pegang menurut Islam. Ya. Sharp, lurus. Nah, begini. Lalu beliau kasih ilah. Dan ini, Masya Allah, metode yang sangat baik ketika menyuruh atau melarang. Kenapa disuruh? Sebabnya ini. Kenapa dilarang? Sebabnya ini. Ya. Ini hikmah dan tarikah yang sangat baik. Jangan sekedar perintah, Kadang orang itu kenapa begini? Kalau ada ilahnya, sebabnya langsung terangkan. Jangan ditunda-tunda. Ayo begini, kenapa? Pokoknya begini wis. Jangan. Karena Allah menyuruh demikian. Karena Rasulnya demikian. Hikmahnya, hati itu tidak bersatu. Ketika sop itu tidak rapat, Sop itu tidak lurus. Ini hasilnya. Fatah talibu, eh fatah taliba kulubukum. Maka hati-hati kamu akan berselisih. Apa sebabnya? Sopnya tidak rapi, sopnya tidak lurus. Nah, masya Allah, saya ya, seseorang kan gak nyambung ini tadi tuh. Ini masalah meluruskan sop. apa hubungannya? an yataba'adu fi asbabil furqa wal ikhtilaf. Nah, sampai perkara ibadah, perkara sholat yang dunia. Jangan asal-asalan. Lihat, tidak satunya hati kaum muslimin. Sofnya maju mundur, bisa nggak karuan, ya, tidak rapi. Nah, semacam itu. Kemudian selanjutnya ini sisi pendalilan syamuk Mukbil bin Hadi Al-Wadi agar kita menjauhkan diri dari sebab-sebab perselisihan, sebab-sebab perpecahan. Kemudian hendaknya setelahku yang ada di belakangku dari kalian itu ulul ahlami wan nuha. Orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sempurna. Ya, di dalam penjelasan hadis-hadis yang lain ulul ahlami wan nuha di sini para ulama didahulukan yang hufadul Quran didahulukan yang lebih lama masuk Islam karena lebih banyak mendapatkan hadis ya lebih beriman tentunya beda as-sabiqun awalun dengan yang selain as-sabiqun awalun nah nanti kita bisa baca dalam bab masalah sholat siapa yang paling pantas di belakangnya. Ya, di antaranya ini penyebutan ulul ahlami wal nuha. Ya, yang paling banyak apalanya yang lebih lama masuk Islam, sampai pada tingkat yang lebih tua usianya jika semuanya sama. Ya, karena yang lebih tua itu lebih berpengalaman. Demikian Ikhwan fiddin hadani Allah yakum. Summa alladziina yalunahum kemudian setelah itu setelah mereka summa alladziina yalunahum setelah mereka. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya, calon-calon pengganti imam. Ya, tidak asal-asalan. Setengah tujuh tadi ya. Tidak cukup. Ya, insyaallah kita <laughs> yang penting dapat dan bisa kita selesaikan